sekarang wal mustaqbal dan waktu yang akan datang dan waktu yang akan datang baik menggunakan huruf apa au ini aula lebih baik sehingga kita artikan fi'il mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan suatu kejadian yang terjadi pada waktu sekarang atau al mustaqbal waktu akan datang au wau di situ Alangkah baiknya bila digunakan menggunakan au. Mislu contohnya yak tubu. Artinya sedang menulis atau akan menulis. Yaftahu sedang membuka atau akan membuka. Yaqra'u sedang membaca atau akan membaca. Yajlisu sedang duduk atau akan duduk yashrabu sedang minum atau akan minum. Qala rahimahullahu taala wa alamatuhu tanda fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu ada tandanya. Kata beliau maka fi awalihi ihda ahrufi anaitu. Tandanya adalah makana yaitu kalimat yang di awalnya huruf pertamanya ihda salah satu ahrufi dari beberapa huruf ana itu kata kerja yang di depannya ada hamzah nun ya atau ta ini fi'il mudhari contohnya aktubu saya sedang menulis di situ fi'il mudhari aktubu apa tandanya ada hamzah di depan aftahu saya sedang membuka atau akan membuka akra'u ajlisu ashrabu Contoh untuk yang nun, nak naktubu, naftahu, nakra'u, najlisu, nashrabu. Contoh untuk ya, yaktubu, yaftahu, yakra'u, yajlisu, yashrabu. Contoh untuk ta, taktubu, taftahu, takra'u, tajlisu, tashrabu. Ini semuanya fi'il mubarak. Sebagaimana fi'il ma'wi maka fi'il mudhari pun mengalami tafrif, mengalami perubahan. Perubahan bentuk. Ini dinamakan tafrif lugawi. Perubahan bentuk itu ada yang lugawi, ada yang istilahi. Di sini lugawi disesuaikan dengan bomir. Disesuaikan dengan bomir. Adapun kata bayak tubuh kita, batan katibun maktubun, uktub la taktub maktabun maktabun miktabun, ini adalah tafrif istilahi. Tafrif istilahi yang dijelaskan di sini saat ini adalah tafrif lugawi. Jadi tafriful fi'lil mudhari'i al lugawi Qala yaktubu yaktubani yaktubuna. Taktubu taktubani yaktubna. Taktubu taktubani taktubuna. Taktubina taktubani taktubna aktubu naktubu. Ini tafrid di ilmu barik. Baik, kita tafrid sama-sama sesarangan yaktubu yaktubani yaktubuna satu dua tiga yaktubu yaktubani yaktubuna taktubu taktubani yaktubna taktubu taktubani taktubuna taktubina taktubani taktubna aktubu naktubu Atamrin, Yes Judu, Sama-sama. Satu, dua, tiga. Yakhruju. تخرج تخرجان يخرجن طيب يدخل Yang terakhir, ya jelisu. Naam. Baik, qala rahimahullahu taala al-fi'lul mudhari'u ma'lumun wa majhulun. Sebagaimana fi'il ma'zi fi'il mudhari pun ada dua macam, ma'lum dan majhul. Ditinjau dari disebutkan atau tidaknya fa'il pelaku. Untuk fi'il mudhari yang ma'lum, artinya fi'il mudhari yang pelakunya tidak yang pelakunya bisa disebutkan. Kalau majhul, pelakunya tidak disebutkan, tidak memiliki fa'il. Yang dia miliki naibul fa'il. Contohnya yaktubu menulis, yaftahu membuka, Yakra'u sedang membaca, yashrabu sedang minum. Baik, kalau yuktabu sedang ditulis. Yuktahu sedang dibuka. Yukra'u sedang dibaca. Yushrabu sedang diminum. Ini maklum dan majhul. Kita di sini sebatas memahami bahwa fi'il mudhari itu ada yang maklum dan ada yang maj. Adapun cara untuk merubah bentuk maklum menjadi bentuk majhul ada pembahasannya tersendiri dalam pembahasan naibul fa'il. Kita hanya sebatas diajarkan fi'il mudhari itu ada dua jenis, ma'lum dan majhul. Baik, qala rahimahullahu taala al-fi'lul mudhari, fi'il mudhari. Ditinjau dari keadaan akhirnya. Fi'il mudhari bila ditinjau dari keadaan huruf terakhirnya ada dua ada tiga macam yang pertama sahihul akhir. Yang kedua mu'tallul akhir. Yang ketiga al-af'alul khamsatu. Sahihul akhir, mu'tallul akhir, al-af'alul khamsah. Untuk fi'il mubarak sahihul akhir adalah fi'il mubarak yang huruf terakhirnya huruf sahih. Itu dinamakan sahih al-akhir. Fi'il mubarak sahih al-akhir sahih artinya huruf sahih. Al-akhir huruf terakhirnya. Jadi sahihul akhir huruf terakhirnya huruf yang sah, sahih. Apa saja huruf yang sahih itu? Semua huruf hijaiyah kecuali alif, wawu dan ya, semuanya huruf sahih. Yaktubu ini sahihul akhir karena huruf terakhirnya ba Yajlisu fi'il mudhari sahih al-akhir huruf terakhirnya sin. Yakhruju, yadkhulu dan yaqra'u. Dinamakan sahihul akhir karena huruf terakhirnya huruf sahih. Yang kedua mu'talul akhir. Mu'tal artinya huruf illah. Ini lawan dari sahih. Huruf illah itu ada tiga. Wawu, ya, dan alif. Wawu, ya, dan alif. Fi'il mubarak yang terakhirnya wawu dinamakan mu'tal akhir. Huruf uh, fi'il mudhari huruf terakhirnya ya atau alif dinamakan fi'il mudhari mu'tallul akhir. Contohnya yad'u yaghzu. Ini fi'il mudhari dilihat dari huruf terakhirnya dinamakan fi'il mudhari mu'tallul akhir karena huruf terakhirnya wa wa huruf illah. Al ya yarmi yazni. Huruf terakhirnya ya Al alif yarba yanha. Huruf terakhirnya a alif. Wawu ya dan alif huruf terakhir dari fi'il mudhari sehingga dinamakan fi'il mudhari muqtallul akhir. Untuk fi'il mudhari jenis ketiga al af'alul khamsah. Al af'al al khamsah. Pengertian al af'alul khamsah adalah fi'il mudhari yang bertemu atau bersambung dengan alif tasniyah atau wawu jamaah atau ya al mukhatabah. Ini pengertiannya. Al asal khamsah adalah fi'il mudhari yang bertemu dengan alif, wawu dan ya sebagai fa'il. Setelah itu ditambahkan nun. Setelah itu ditambahkan nun. Contohnya yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna taf'alina ini semua dinamakan al-af'al al-khamsah al-af'alul khamsah diakhiri dengan nun sebelumnya alif diakhiri dengan nun sebelumnya wawu diakhiri dengan nun sebelumnya ya naam atamrin ij'alil af'al al-khamsah min hadhil af'al buat af'al khamsah dari fiil-fiil berikut ini yajlisu menjadi apa yajlisani tajlisani yajlisuna tajlisuna tajlisina baik yasjudu yasjudani tasjudani yasjuduna tasjuduna tasjudina yadkhulu Baik, ahsantum. Yakhruju. Yarji'u. Yashrabu. Yashrabu. ambil mushaf ambilani ambiluna ambilina namanya siapa mas Ambil Aziz dari Usman. oh Nusuan naik sudah motor masih kuliah di SMA 5 kemarin ikut daurah juga SMA 5 SKM berarti Woi sama. Hah? Oh mau sama. MC. <laughs> mau sama. MJS. MJS. Abdul Kelas berapa sekarang Abdul Aziz? Asma, Masya Allah, Barakallahu Tim SMA 5 ada taklim nggak? Ada kajian? Ya. Masalah. Dan saya dibuka surat An-Naml. Ini pas surat An-Naml kita buka surat An-Naml. Halaman 378. 378. Ayat dari ayat pertama. Surat An-Naml, semut. Surat An-Naml dari ayat pertama. Sudah ya? Baik. Kita masih mempelajari fi'il madhi dan fi'il mubarak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin tilka ayatul Quran wa kitabim mubin. Hudan hudan wa busra lil mu'minin. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Yuqimuna, yu'tuna dan yuqinuna. Ini fi'il mubarak. Pertanyaannya sahihul akhir mu'tallul akhir atau al-af'alul khamsah? Hmm? Al-af'al al-khamsah. Karena di akhirnya nun sebelumnya wa. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyanna lahum a'malahum fahum ya'mahun. Yu'minuna sahihul akhir mu'tallul akhir atau al-af'alul khamsah? Al-af'alul khamsah. Zayyanna fi'il madhi atau fi'il mudhari? Hmm, depannya zai. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Nah, zayyana fi'il madhi. Dari zayyana. Zayyana, zayyanu. Zayyanat. Coba ditasrik. Satu, dua, tiga. Zayyana, zayyana, zayyanu. Nggak usah ragu, maju terus. Ulang diulang ulang. Ikut wazan fa'ala fa'ala fa'alu. Faris sudah dapat jadwal belajar ngajarnya belum? Belum. Padahal masuk. Belum dikasih jadwal. Faris Ridwan ada? Hah? Jangan sampai mulai pendidikan baru nih gurunya belum tahu jadwalnya nih. Khair Allah. Silabusnya sudah ada itu. Bisa diminta. Baik. Zayyana zayyana zayyanu. Diulang satu dua tiga. Zayyana Ayo ketemu di sini. Zayyana Zayyana kami menjadikan mereka indah, terasa indah. Ulaika alladzina lahum su'ul azab wa hum fil akhirati humul akhsarun. Wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصلون قال في الماضي أو في المضارع في الماضي آنست في الماضي أو في المضارع آنست ada tak di akhirnya katabtu raja'tu jalastu fi'il ma في الماضي fi'il anasa anasa anasu anasat coba ditasrif satu dua tiga Anastu, anasna. Sa'atikum Ati Ati Ada hamzah di depannya Fi'il madhi atau fi'il mudhari hmm, Ati Saya akan datang ada sin di situ Sa'atikum ha? Fi'il mudhari Ati fi'il mudhari Pertanyaannya sekarang Ati fi'il mudhari sahihul akhir Mu'tallul akhir atau al-af'alul khamzah Eh, wa mu'tallul akhir karena huruf terakhirnya huruf il illah ada ya di situ. Baik. La'allakum taftalun taftaluna fi'il mudhari' sahihul akhir mu'tallul akhir atau ala falu khamsah? Ala falu khamsah. Falamma ja'aha nudiya an burika man fin nari wa man hawlaha. Subhanallah rabbil alamin. Nudiya fi'il mudhari' sahihul akhir Mu'tallul akhirat ala fal khamsah. Huruf terakhirnya ya. Fi'il mudhari' sahihul akhir atau mu'tallul akhir? Yakin nih? Gak ada keraguan. Huruf terakhirnya ya lo loh. Nudiya fi'il mudhari' mu'tallul akhir atau sahihul akhir? Yang keras lah siap. Ya. Fi'il mudhari' sahihul akhir atau mu'tallul akhir? Hah? Ragu Ustaz Kepriben sih ya. Hah? Gimana ini? Ini fi'il madhi majhul. Fi'il madhi majhul. Fu'ila dari nada yunadi. Bukan fi'il mubarak tetapi fi'il ma madhi majhul atau malum? Majhul. Sama dengan setelahnya burika نودي بورك وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون تهتز من فعل مضارع لو تراجوه تهتز في المضارع صحيح الآخر معتل الآخرة أو الأفل الخمسة صحيح الآخر ولم يعقب يعقب إن فعل مضارع بمسك اللام حرف جزم صحيح الآخر معتل الآخرة أو الأفل الخمسة صحيح الآخر يا موسى لا تخف لا تخف تخف فعل مضارع أو فعل أمر أو فعل La takhaf, jangan takut. Ayo jawab. Fi'il amr, fi'il madhi, fi'il mudhari atau fi'il nahi? Eh? Jangan takut. Ah, fi'il mudhari majzum. Tidak ada fi'il nahi. Yang ada fi'il madhi, mudhari dan majzum. Fi'il mudhari majzum bila an-nahiyah. Inni la yakhafu ladayya al-mursalun. Tiga ayat lagi illa man zalama thumma baddala husnan ba'da su'in fa inni ghafurur rahim baddala fi'il madhi atau fi'il mudhari' fi'il madhi wa adkhil yadaka fi jaybika takhruj من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه innahum kanu qauman fasikin tis'i ayat ayat karena muannas maka adatnya muzakkar tis'i فلما جاءتهم آياتنا mubsiratan قالوا هذا سحر مبين قالوا هذا سحر مبين. Sebagaimana Nabi Muhammad, Nabi Musa pun dituduh punya sihir. هذا سحر مبين. Wallahu a'lam bishawab. Cukup untuk pelajaran muyasarnya. Untuk pelajaran besok fi'il amr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Ustaz siap. Cari buku Miasat. ini Solo, Mas Abdul Aziz. Ini Mas Abdul Aziz dari SMA 5. Asli. Asli Solo, masih kelas 2 di SMA 5. Rumahnya Nusuan. Maju dari Nusuan. Saya siap masih pelajaran sebelum maghrib. Kalau mau belajar dari awal lagi mas, sebelum maghrib ada sama Ustaz Pelajaran awal dari Miyasar ini. Dasar sekali. SMA 5 itu masuk Surakarta juga. Masuk Surakarta. Yang dilewati bis itu kan Dilewati bis Surabaya nggak? Utara, Hah? Selatannya. Apalnya cuma jalan bis. Oh iya, sekolahnya kalau dilewati bis ambrol. Hah? sebelum terminal yang bundaran itu. Oh ya Pertamina. Oh, tempat mesen bangku itu. Nah, kalau ke utara ada term, apa stasiun yang dekat dengan terminal ya. Stasiun dekat terminal mana? Baik. Ah. Ini kita panas siapa yang ngambil? Ya? Atau anak sendiri yang ngambil? Lupa kayaknya. Ngomongin orang ini. Baik, pinggirnya apa musuh itu? Itu warna punya anak itu? Oh bukan. Ini antum namanya itu? Oh, Furqan. Hebat ya. Oh ini namanya Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di wayaliha nubzatun. Ya. Wayaliha nubzatun fittiba'in nususi ma'ahtiramil ulama'i. Ittiba'in nusus. Ittiba' itu mudhaf. An-nususi mudhafun ilaih. Ihtirami itu mudhaf al-ulama'i mudhafun ilaih. Ma'a itu juga mudhaf. Ihtirami mudhafun ilaih. Ma'a itu termasuk isim apa ya, Pak? Mansub kenapa mansub ma'a? Kenapa ma'a mansub? Hah? Iya, mabri. Kenapa mansub? Ya? Kedudukannya dalam i'rab sebagai apa, Ma'? Za Dorot dari kelewat di dalam umde terakhir. Baik. Kemudian madbu zimni muallafati Asyaihi Ini susunan mubaf mubaf ilaih ini. Arba qawaid mubaf mubaf ilaih. Mubaf mubaf ilaih adalah susunan dua isim. Dua isim yang disebutkan berurutan Mudhafun nilai apa i'rabnya? Ya majrur. Selalu majrur mudhaf Kalau mudhaf Hmm? Aywa, sesuai dengan kedudukannya. Kalau kedudukannya marfu, marfu. Kalau kedudukannya mansub, kalau kedudukannya majzum, kalau kedudukannya majzum tidak ada karena mudhaf kan isim. Mudhaf isim sementara majzum itu i'rab untuk fiin. Nah, Mudhof mudhof ilaih. Baik, pertanyaannya sekarang Di dalam judul di sini ada berapa susunan mudhaf mudhaf ilaih? Antum cari. Dari arba'u qawaid tadurul ahkamu 'alaiha wa yaliha nubzatun fi ittiba'in nususi ma ihtiramil ulama'i madbu' ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب الجزء الثالث تأليف محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي دراسة وتحقيق عبد العزيز بن زيد الرومي صالح بن محمد الحسن Kalau ini mungkin lebih mudah, kita ganti soalnya. Menjadi lebih mudah lagi. Cukup insya Allah setengah jam. Cukup untuk ditanya semuanya. Buatlah jumlah sempurna. Jumlah sempurna itu yang bisa dipahami fiil fa'il maf'ulun bi atau fiil fa'il nggak apa-apa mubtada khabar. Di dalam jumlah tersebut terdapat susunan mudhaf mudhaf ilaih. Kata yang digunakan tidak boleh sama antara satu dengan yang lain. Sebagai contoh, jaa Rasulullah. Kalimatnya sempurna. Ra'aitu baitallahi itu raaitu Allah, Boleh. Ja'a Rasul Rasulillah. Telah datang utusan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Sekarang buat susunan jumlah di dalamnya ada mudhaf mudhaf ilaih. Lebih cepat, lebih bagus. Sempurna loh jumlahnya. Ya, siapa nih? Mama Abu Musleh. Mama Al-Ustaz. Sedang berdiri loh. Duduk berdiri? Akan berdiri nggak? itu Akan berdiri atau akan duduk? Kalau itu ya Kalau jalasan nggak boleh berdiri nanti. Yang penting benar namanya Nah, jalasa Abu Muslih amama as-saburah. Yang berikutnya, Soal itu sudah anak pakai tadi. Nggak boleh nggak boleh sama-sama melihat dengan anak. Yang lihat cuma anak tok pokoknya. Nggak bisa melihat nazar terusan. Nawartu kitab Muhammadin. Baik. Berikutnya. Afdal. Rafi. Darabtu Aba Abdul Halim. Aba Abdul Halim balas. Tadi mukul ini rendang nih. Lepas itu Abul Hussein pukul-pukulan jangan ya sama orang awal tapi lain nagari ya berikutnya siap Kita bahas sudah. Saling aja kaki Qara'tu Quran al-Azim. al-Quran al-Azim. Gak boleh. Al-Quran al-Azim. Barabda Abdurrahman. Dengan pukul-pukulan ini. Terus Masuk baik. Akal tuh khubza. Kemudian berikutnya Salman. <coughs> Wa annahu lamma Abdullah. Baik. Berikutnya lagi. Abu Umair. Wah, Zahaba Abu Umair di Surabaya. Kapan ini? <laughs> Seberangkat jihad. Terus Man, Ismail, Ya? Baitu Al-baitu khalfa al masjidi. Baik. Mubah mubah bilai Salim. Darabtu arba kawaid Ibn Taimiyah. Boleh? Ya. Kharaj al-mudarris min al mudiri. Baik. Kena marah ya? Terus yang berikutnya? maka kan jadidah atau dijual. Sayyaratu abi mobil bapakku Hah? Qadimah sudah kuno kayak kodok ini kayak kombi yang berikutnya Mas Muhammad Abu Muhammad Ya Abu Muhammad al masjid baik berikutnya Man Siapa yang mencoba? Paris. Karena aku bubi kolamil ini Sudah izin belum? Terus berikutnya. Berikutnya. Babul masjidi maksuhun. Karena nggak ada pintunya. Pintunya sudah diambil. Berikutnya. Masa malu. Semakin malam semakin malu. Berikutnya. Sudah. Nanti nyesel loh. Sudah persiapan tuh nggak disampaikan nyesel loh kali. Berikutnya. Bener insya Allah nggak usah khawatir nggak usah ragu. Ina ya, ardhullah ya. Inna ardallah inna ardallah wasi'ah. Baik, benar kan? Nggak usah ragu, ucapkan aja benar itu insya Allah. Amar. Illa Illa lakum lailatas siyam. Baik. Al-ayah. Berikutnya. Benar ini sudah? Selalu. Nah, Pak Rahmat. Qaraat bintu Qaraat bintu siapa? Anaknya siapa ini? Qaraat Bintunya siapa? Putriku. Binti. Nah, gitu. ya. Qiraat binti. Qiraat binti kitaban fil maktabati. Boleh. Yang berikutnya. siap masih dianggap sampainya salah. Tahrimul qawli 'ala Allah bi ghairi ilmin. Boleh. Yang berikutnya. Wa fi sabilillah. Boleh. Berikutnya lagi? Cukup insya Allah. Betul ini? Jazakumullah khairan. Abu Musri. Abu Zainab. Kenapa? Abu Zainab rekaman sama ini. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Walhamdulillahi rabbil alamin.